Sebagaimana yang telah diumumkan bahwa pertemuan pada hari ini diberi tema dengan judul Binangan Air Mata Orang-orang yang Bertakwa. Dan ini adalah pembahasan yang penting untuk dicermati dan diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Ia adalah pembahasan yang diuraikan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta ada di dalam sirah para nabi, para rasul, para sahabat dan para as-salaf as-salih rahmatullahi alaihim jami'an. Dan dari judul bisa dipahami bahwa di dalam pembahasan di dalam materi yang ada, ada beberapa pembahasan yang perlu diuraikan. Yang pertama berkaitan dengan masalah minangan air mata. Seorang atau adanya tangisan, apakah hal tersebut diperbolehkan di dalam syariat? Dan bagaimana bentuk-bentuknya? Pembahasan yang kedua berkaitan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan seorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah sebab-sebab yang menyebabkan hati itu menjadi keras. Menyebabkan seseorang kadang kurang di dalam mengagungkan kopnya sehingga ia kadang tidak tersentuh dengan hal-hal yang harusnya membuatnya tersadar. Kemudian pembahasan yang keempat kita akan sebutkan insyaallah taala hal-hal yang dengannya hati-hati itu menjadi lembut. Hati-hati itu menjadi bercahaya dan terus mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin empat pembahasan yang kita akan uraikan pada pertemuan hari ini. Adapun pembahasan yang pertama tentang masalah linangan air mata. Menangis adalah fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah An-Najm ayat 43, "Wa annahu huwa adhaka wa abka." Dan dialah Allah yang membuat insan itu tertawa dan menangis. Kata Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan adanya sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu tertawa dan adanya sebab-sebab yang menyebabkan seorang itu menangis. Kemudian sebutkan dari apa bin Nabi Muslim bahwa mana ayat wa abhaka wa abka dialah Allah yang membuat seorang tertawa dan menangis maksudnya membuatnya bergembira dan bersedih. Sebab kegembiraan ini menyebabkan ia tertawa dan kesedihan menyebabkan ia menangis. Menyebabkan ia menangis. Iya. Dan seperti yang saya tekankan, dia adalah tabiat manusia. Rasulullah menangis ketika ada dari orang yang beliau cintai meninggal. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Inna Allah la yu'adzibu بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يؤدب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم Sungguhnya Allah tidaklah menyiksa karena bilangan air mata. Dan Allah tidak menyiksa dengan sedihnya hati. Tetapi Allah menyiksa dengan ini. Dia berisyarat ke lisannya. Maksudnya siapa yang menangis, kemudian lisannya menunjukkan hal yang mengesankan dia tidak menerima ketentuan Allah, maka inilah yang disiksa. Tapi kalau dia menangis sebagai tabiat manusia, tertimpa oleh sebuah kesedihan, musibah dia nangis, maka itu adalah hal yang tidak dipermasalahkan. Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Maat menyebutkan bahwa menangis itu ada 10 bentuk. Ada 10 jenis tangisan. Ya. Dan ini semana disebutkan oleh sebagian as-salaf Yazid bin Maisarah menyebutkan tujuh jenis, jenis tangisan. Tujuh jenis tangisan. Ya. Namun keterangan Ibnu Qayyim ini sudah mencakup apa yang disebut oleh Imam Yazid bin Maisarah. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, tangisan ada sepuluh jenis. Yang pertama, bukaul khawf wal khasyah. Tangisan karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangisan yang kedua bukaur rahma warriqa. Tangisan karena rahmat dan kelembutan hati. Ya. Dia melihat seorang yang tertimpa musibah, dia kasihan kepadanya, dia menangis. Maka ini tangisan rahmat. Kasihan kepadanya. Tangisan yang ketiga, tangisan kecintaan dan kerinduan. Orang yang sangat cinta kepada seseorang. Ia menangis karena hal tersebut, karena saking rindunya dan saking cintanya. Iya. Dan ini tentunya dijumpai adanya orang-orang yang menangis karena rindu. Dan nih seorang anak kadang dia menangis karena rindu ingin berjumpa dengan orang tuanya. Kemudian yang keempat ada tangisan kegembiraan. Tangisan karena dia bergembira Kemudian kelima, Ibn Qayyim menyebutkan ada tangisan karena rasa sakit. Karena ada luka di tubuhnya, dia tidak mampu menahannya, dia menangis karena hal tersebut. Ya. Kemudian, yang keenam adalah tangisan kesedihan. Tangisan kesedihan. Nah, dia sedih akan sesuatu yang telah berlalu, Dia menimpanya, dan sebuah kebaikan yang ingin dia dapatkan tetapi kebaikan itu luput darinya. Ini tangisan yang ke-6. Kemudian yang ketujuh adalah tangisan karena dia merasa dirinya sangat lemah dan tidak mampu berbuat sesuatu. Iya. Dia ingin melakukan sesuatu namun dia tidak mampu melakukannya. Kadang ada yang menangis karena hal tersebut. Kemudian tangisan yang ke adalah tangisan kemunafikan. Matanya menangis tetapi hatinya keras. Kemudian tangisan yang kesembilan adalah tangisan yang disewa. Ya. Ia menangis kalau diperlukan. Ya. Dan ini dimaklumi bahwa pada hari-hari ini ya, dibilang acting, siapa saja yang diminta untuk menangis dia bisa menangis. Ya, dan di masa dahulu, ya, di masa jahiliyah dahulu, Kegiatan, kalau ada yang meninggal, dipanggil orang-orang yang siap untuk menangis. Dan dibayar untuk tangisannya. Ya. Kemudian yang ke-10 dari jenis tangisan, tangisan muafafah. Ya. Dia lihat orang lain menangis, dia juga ikut menangis. Dia juga ikut menangis. Ini 10 jenis tangisan disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah taala di Zadul Ma'ad. yang paling indahnya adalah tangisan yang pertama. Orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kata Yazid bin Maisarah setelah menyebutkan tujuh jenis tangisan dan tangisan yang ketujuh beliau sebutkan buka'un min khasyatillah adalah tangisan karena takut kepada Allah. Kata beliau, "Fadzalika alladhi tudfi'u ad-dam'atu minha amsal al-bukhur min an-nar." Tangisan yang seperti inilah setiap tetesan air mata darinya dia akan memadamkan seperti lautan api neraka. Beliau ibaratkan betapa indahnya orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dimaklumi bahwa tangisan ada kadang orang yang menangis dia tidak menggambarkan api dalam hatinya. Sebagaimana yang nampak dari pembagian yang disebutkan. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Di kisah saudara-saudara Nabi Yusuf. Di kisah saudara-saudara Nabi Yusuf Ya, mereka datang kepada ayahnya sambil menangis. Ya. Waja'u abahum isya ayyabukun. Mereka datang kepada ayahnya di waktu isya. Kalau mereka melempar Nabi Yusuf ke sumur, ya. kemudian mereka sudah siap berdusta kepada ayahnya, maka mereka datang di waktu isya dalam keadaan menangis. Ya. Apakah mereka jujur dalam hal ini? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Tidak ada tangisan yang seorang apabila menangis karenanya itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Kalau dia menangis akan kematian seorang kafir atau dia menangis atas kematian seorang taubat atau seorang yang berbuat kerusakan ya, atau dia menangis karena kematian orang-orang fasik ya, yang dikenal dengan kefasikan misalnya maka ini adalah tangisan dosa. Seorang hamba Ya, tidak boleh menangisi. Orang-orang yang berdosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan yang pertama tentang makna apakah menangis itu adalah hal yang disyariatkan atau tidak. Dan telah jelas bahwa tangisan ya, itu adalah hal yang ada dan merupakan fitrah dari manusia. Dan ada berbagai bentuk dan jenis tangisan itu ada yang terpuji dan ada yang tercelah. Ada yang melambangkan kejujuran dan ada yang melambangkan kedustaan. Dan pembahasan kita di sini tentang linangan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini pembahasan yang kedua. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat seorang mukmin dan mukminah. Sifat seorang mukmin dan mukminah yang sangat dianjurkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penganjuran untuk takut kepada Allah ini ditekankan di berbagai ayat dan dijelaskan berbagai keutamaannya. Di antaranya di ayat yang kita hafal semua. Jika Allah sebutkan penduduk surga radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Allah riba kepada mereka dan mereka riba kepada Allah. Demikian balasan bagi siapa yang takut kepada Rabbnya. Bagi siapa yang takut kepada Rabbnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabbnya bil ghaib bil ghaib di sini ada beberapa penafsiran di kalangan para ulama ada yang menafsirkan bil ghaib dia beriman kepada Allah padahal dia tidak dia tidak melihat Rasulullah. Tapi dia tetap beriman. ada yang mengatakan bil ghaib dia takut kepada Allah padahal dia dalam keadaan sendiri, tidak ada yang melihatnya. Maka untuknya pengampunan dan pahala yang sangat besar. Untuknya pengampunan dan pahala yang sangat besar. Maka takut kepada Allah, orang yang punya rasa takut kepada Allah ini menggugurkan dosa-dosanya menggugurkan dosa-dosanya dan menyebabkan ia diberikan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk pahalanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, maka dia akan mendapatkan dua surga. Dia akan mendapatkan dua surga. Kemudian diterangkan dua surga itu. Dalam sejumlah ayat di surah Ar-Rahman. Dua surga ini ini diperuntukkan liman khafa maqama rabbih. Bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya. Ada dua makna kedudukan Rabb di sini dalam penafsiran ahli tafsir. Mana yang pertama, dia takut kepada kedudukan Rabbnya, artinya dia takut kepada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dia tahu kebesaran Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha menguasai segala sesuatu. Dan maha menghisap hamba. Dan setiap hamba akan mempertanggungjawabkan setiap amalan yang dia lakukan. Dan Allah maha adil. Atas setiap amalan yang dia kerjakan. Dia takut kepada kedudukan Robnya. Maka ini termasuk yang dikatakan orang yang takut kepada kedudukan Robnya. Mana yang kedua dia takut kepada kedudukan Robnya? Bermana dia takut ketika dia berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dia khawatir. Ya, ketika dia ditanya saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak bisa memberikan jawaban yang baik. Ketika ditanya, "Mada betul mursalin?" Bagaimana kalian menjawab para nabi dan para rasul? Sebab setiap hamba yang hidup di muka bumi ini pasti Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepadanya. Di dalam hadis Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Rahman, laita bainahu wa bainahu tarjuman." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali Allah Ar-Rahman akan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada antara dia dan antara Allah seorang penerjemah pun. Allah langsung berbicara kepadanya. Maka seorang hamba yang takut Bagaimana keadaan dirinya ketika dia berdiri di depan Allah mempertanggungjawabkan setiap amalannya. Inilah hamba yang dipuji di dalam ayat. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, mereka akan mendapatkan dua surga. Dan juga di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqbala ba'dhum ala ba'di yatasaalun." قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم Maka penduduk surga, sebagian dari mereka bertanya kepada sebagian yang lain. Kenapa kalian berada dalam surga? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam surga? Maka penduduk surga menjawab, kami berada di dalam surga ini karena dulunya kami ketika berada di tengah keluarga kami, kami orang-orang yang isyfaq, sering bersedih dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kami sering takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun memberikan nikmatnya kepada kami. Dan kami dilindungi dari siksaan adab yang penuh dengan racun, yaitu adab neraka, api neraka yang penuh dengan racun. Inna kunna min qablu nad'u. Sungguhnya kami sebelumnya beribadah kepadanya. Berdoa kepadanya. Doa dengan dua bentuknya. Doa ibadah bermana ibadah dan berdoa bermana bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwal barur rahim. Ya Allah yang maha baik lagi maha merahmati. Iya. Dialah Allah yang maha baik lagi maha merahmati. Maka rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah hal yang dipuji di dalam nas-nas Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan banyak hal keutamaan bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sabatun yudilluhum Allah fi yudillihi la dhilla illa dhillu." Ada tujuh golongan yang Allah naungi di bawah teduhan arsy hari tatkala tidak ada Tuhan kecuali Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tujuh golongan. Dan yang terakhir disebutkan wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang lelaki yang berzikir, dia mengingat Allah dalam keadaan sendiri, maka berlinanglah air matanya. Berlinanglah air matanya. Perhatikan bagaimana hamba ini. Dia dijadikan sebagai salah satu dari golongan-golongan yang diteduhi di bawah teduhan arsh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di padang mahsyar. Hari yang sangat mengirikan itu. Setelah seluruh manusia dari awal hingga akhirnya jin maupun manusia, laki-laki maupun perempuan semuanya dikumpulkan di atas sebuah tempat yang sangat luas. Matahari dikatkan di atas kepala, hanya sejarak satu mil. Iya, hanya sejarah satu mil. Ada yang mengatakan satu mil itu sejarah satu jarum panjang, mungkin sekitar sejengkal. Ada yang mengatakan satu mil artinya mil ukuran mil yang kita kenal. Ya. Apapun dari dua penafsiran ini matahari sangat dekat. Matahari sangat dekat. Ya. Tidak ada pakaian yang melekat di tubuh manusia. Yang dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian tidak beralas kaki dan belum disitan. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu saling melihat, maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Aisyah, al-amru yawma idin ashad min dalik. Wahai Aisyah, perkara pada hari itu, keadaan pada hari itu lebih dahsyat daripada mereka saling melihat. Tidak ada kesempatan untuk saling melihat. Hari itu setiap nabi dan rasul hanya mengucapkan nafsi nafsi diriku diriku. Hanya memikirkan dirinya dan dirinya. Ya. Semuanya merenungi apa yang dia lakukan di kehidupan dunia dan semuanya takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah murka sebelumnya dengan kemurkaan seperti itu. Maka di hari yang sangat mengerikan tersebut di antara golongan yang mendapatkan keutamaan diteduhi di bawah teduhan arsy Allah mereka mendapatkan kenyamanan, terhindar dari terik matahari yang sangat panas tersebut. Salah satunya adalah warajulun Allah khalian fatabat ainah. Seorang lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, maka berlinanglah air matanya. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari seluruh jalan-jalannya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, عينان لا تمسكهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka mata yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah mata yang kedua adalah mata yang terus terjaga di malam hari ya terjaga di malam hari yang mengadakan penjagaan di jalan Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dari hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sejumlah as-salaf ya, menyebutkan makna ini. Di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala beliau berkata, "Andi kata saya menangis Takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih saya cintai daripada saya bersedekah dengan seribu dinar, seribu mata uang emas. Ya. Menangis itu beliau lebih, lebih cintai daripada bersedekah dengan seribu mata uang emas. Nah, dan datang hal-hal yang semakna dengan hal itu dari para a'imah as-salaf rahimahullah. Mungkin saya akan lebih terangkat. Ya. Sebab menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ini adalah akhlak para malaikat. Adalah akhlak para nabi dan para rasul. Akhlaknya para sahabat dan para orang-orang saleh. Nah, para malaikat bagaimana keadaan mereka? Diriwayatkan oleh Imam Imam Ahmad rahimahullahu taala dan ini hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihah. dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril Mali la ara Mikail bahikan khat Kenapa saya tidak pernah melihat malaikat Mikail itu tertawa? Kenapa saya sama sekali tidak pernah melihat malaikat Mikail tertawa? Maka Jibril berkata, "Ma bahkan Mikail mundu khuliqatun nar." Sungguhnya Mikail itu tidak pernah tertawa setelah neraka diciptakan. Dia tidak pernah tertawa setelah neraka diciptakan. Nah, ada hadis-hadis lain yang semakna dengan hal tersebut dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Adapun tangisan para nabi disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya di surah Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minal nabiyyin من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا mereka itulah para nabi itu ini ayat telah disebutkan kisah sejumlah nabi dan rasul di surah Maryam mereka para nabi itu adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka Para nabi dari keturunan Nabi Adam. Dan dari keturunan Nabi Nuh. Dan dari keturunan siapa yang kami selamatkan bersama Nabi Nuh. Dan dari keturunan Ibrahim dan Israel. Ya, yaitu Nabi Yakub. Dan siapa yang kami berikan hidayah dan siapa yang kami pilih dari para nabi. Idza tutla alaihim ayatul rahman. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah ar-Rahman. Dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah apa yang mereka lakukan? Karru sujadan wa bukiya. Mereka pun tersungkur sujud dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis. Inilah para nabi dan para rasul. Ya. Dan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak dinukil dari beliau di dalam hadis-hadis bagaimana beliau menangis. Di antaranya hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Suatu hari Rasulullah berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Iqra alayya al-Qur'an." Wahai Ibnu Mas'ud, bacakanlah Al-Qur'an kepada. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, aqra alayka wa alayka unzil." Apakah saya membaca Al-Qur'an kepadamu padahal Al-Qur'an diturunkan kepadamu? Qala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Sesungguhnya saya cinta untuk mendengar Al-Qur'an itu dari selainku. Kata Ibnu Mas'ud, "Faqara'tu alaihi surat An-Nisa." Maka saya pun membaca surah An-Nisa. Hatta idza ji'tu ila hadhihi al-ayah, sampai ketika saya tiba kepada ayat ini, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida." Bagaimana engkau wahai Muhammad jika kami datangkan pada setiap umat itu seorang saksi darinya dan kami datangkan engkau wahai Nabi Muhammad sebagai saksi terhadap mereka. Maka ketika sampai kepada ayat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Hasbukalah, Cukuplah. Sambil di situ engkau membaca sekarang. Ya. Ibnu Mas'ud pun berkata falsafatku ilaihi menoleh kepada beliau. Faida ainahu tadrifan. Ternyata kedua mata beliau telah berlinang dengan air mata. Ular Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Bagaimana? Beliau menangis ya. tentang hal tersebut. Tatkala beliau dikatakan engkau akan kami datangkan sebagai saksi terhadap mereka. Yang untuk mengingat akan hari kiamat. Bagaimana keadaannya pada hari tersebut. Dan bagaimana beliau meminta syafaat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana beliau menyaksikan kengerian-kengerian pada hari itu. Dan di dalam hadis Abdullah bin Syikhir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad An-Nasai Abu Daud dan selainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Abdullah bin Syikhir radhiyallahu taala anhu berkata, "Ataitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun azizil mirjan min al-buka." Kata beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan beliau sedang sholat. Dan beliau sedang sholat. Dan di dalam beliau itu ada gemuruh. Seperti gemuruh air yang sedang mendidih di dalam periuk. Dari tangisan beliau. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan pernah dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kabarkanlah kepada wahai Aisyah, bagaimana hal yang paling menakjubkan yang pernah engkau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha terdiam. Kemudian beliau berkata, suatu malam Rasulullah berkata, "Wahai Aisyah, biarkan saya beribadah kepada Rabbku." Ya. Maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin dekat denganmu. Namun saya cinta apa yang yang membuat engkau gembira." Maka berdirilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau beruduk, kemudian beliau berdiri, lalu beliau melakukan sholat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus menerus beliau menangis sampai membasahi pangkuan beliau, membasahi paha beliau. Ya. Dan terus beliau duduk sampai air mata itu membasahi jenggot beliau. Kemudian beliau terus menangis sampai bilangan air mata beliau membasahi bumi. Kemudian datanglah Bilal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Bilal melihat Rasulullah menangis, maka Bilal berkata, Ya Rasulullah, engkau menangis. Tabki wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, engkau menangis. Padahal Allah telah mengampuni apa yang telah lalu dari dosamu dan apa yang akan datang. Maka Rasulullah menjawab, "Afala akunu abadan syakura?" Tidaklah, tidakkah saya pantas menjadi seorang hamba yang bersyukur? Laqad unzilat alayya al-lailata ayatun wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Kata Rasulullah sungguh pada malam hari ini telah diturunkan kepada sebuah ayat. Celaka orang yang membacanya dan dia tidak berpikir di dalamnya. Ayat itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar al ayat. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi sampai seterusnya dari ayat-ayat di surah آل عمران يعني حديث dikeluarkan oleh Ibn Hibban dan selainnya disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Beliau berkata, "Syahidna binta Rasulullah sallallahu binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami menyaksikan bagaimana jenazah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Dan kata Anas, kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di ujung kubur Faraitu ainahu tadma'an. Dan saya melihat kedua mata beliau berlinang dengan air mata. Dan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, "Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni." Wahai Rabbku, sungguhnya mereka menyesatkan banyak manusia. Siapa yang mengikutiku, maka sungguhnya dia dariku. Dan Nabi juga membaca firman Allah tentang Nabi Isa, tentang ucapan Nabi Isa, "In tu'adzibuhum fa innakum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Kalau engkau menyiksa mereka, sungguhnya mereka itulah hamba-hambamu. Dan kalau engkau mengampuni mereka, sungguhnya engkau ya Allah, maha, maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya. Beliau berkata, Allahumma ummati ummati. Ya Allah umatku umatku. Wabaka dan beliau menangis. Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Azza wa Jalla berkata kepada Jibril, Wahai Jibril, pergilah kamu kepada Muhammad. Wa taalam, Dan Allah lebih mengetahui tentang apa yang terjadi pada Nabi Muhammad. Tapi Allah berfirman kepada Jibril, pergilah engkau kepada Nabi Muhammad. Pasal ma bukita. Tanyalah kepadanya, apa yang menyebabkan kamu menangis? Fatahu Jibril alaihi salatu wassalam. Maka Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu. Kemudian Jibril bertanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku umatku dan Allah lebih tahu tentang ucapan Nabi Muhammad yang dia ucapkan daripada Jibril. Maka Allah berkata kepada Jibril, "Idhab ila Muhammad, faqul inna sanurdika fi ummatik wa la nasu'uk." Katakanlah kepada Nabi Muhammad, pergilah engkau wahai Jibril kepada Muhammad, katakan kepadanya, sungguhnya kami akan membuat engkau riba terhadap umatmu dan kami tidak akan membuat engkau merasa tidak baik dengan umatmu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Iya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan linangan air mata beliau karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di antara yang dinukil dari para sahabat radhiyallahu taala anhum diriwayatkan oleh Imam bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan sebuah khutbah. Kata Anas, tidak pernah saya mendengar. Beliau berkhutbah dengan khutbah yang seperti itu. Kemudian Rasulullah berkata, Lau ta'alamuna ma'alam Andai kata kalian mengetahui apa yang saya ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Sungguh kalian akan ter, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan sungguh kalian akan banyak menangis. Iya. Dan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Qurbat aliyal jannah wan nar, alam araka al-yawmi min al-khair wa syarr." Sungguhnya ditampakkan kepadaku surga dan neraka. Pada hari ini tidak pernah saya melihat dari kebaikan maupun kejelekan yang semisal dengannya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Walau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsira." Andai kata kalian mengetahui apa yang saya ketahui, Niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Iya. Ibnu Hajar rahimahullah taala ini menjelaskan ketika Rasulullah berkata, andai kata kalian mengetahui apa yang saya ketahui, yaitu apa yang beliau ketahui dari keagungan Allah dan dari kebesaran Allah, apa yang beliau ketahui dari siksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang bermaksiat kepadanya. Dan apa yang beliau ketahui dari kengerian-kengerian yang akan menimpa seorang hamba ketika dia mengalami sakaratul maut, ketika dia dijemput oleh kematian, ketika dia berada di alam kubur dan kengerian-kengerian yang akan dihadapi pada hari kiamat. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullahu taala ya tentang Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu beliau dikunjungi oleh saudaranya saat bin Abi Waqqas Salman dalam keadaan menangis Salman dalam keadaan menangis. Maka saat berkata kepadanya, Wahai Abu Abdullah, Rasulullah telah meninggal. Beliau meninggal dalam keadaan beliau riba terhadap engkau. Dan engkau akan mendatangi telaga Rasulullah. Dan engkau akan menjumpai sahabat. Para sahabatmu. Para teman-temanmu. Kala maka beliau berkata, Ma abki jaza'an minal maut. Wala hirsan ala dunia. Kata beliau, saya tidak pernah menangis karena saya takut menghadapi kematian. Dan saya tidak pernah menangis karena saya semangat mendapatkan dunia. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilaina ahdan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil janji kepada kami. Wal takun bulghatu ahadikum minad dunya kazadir rafid. Hendaknya bekal kalian dari dunia ini hanya seperti bekal seorang penunggang kuda yang akan melakukan perjalanan. Kemudian kata beliau dan di samping saya ini berbagai berbagai bantal-bantal yang sangat indah. Ya. Kemudian beliau sebutkan berbagai kebaikan yang berada di sisinya. Ya. Kemudian beliau berkata, wahai saat, ingatlah Allah. Udkurullah indah hamik, indah hamamta. Ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala. Jika engkau menghendak mendapatkan sesuatu. Dan ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala ketika kedua tanganmu itu menggerakkan untuk membagi. Dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau berhukum dengan sebuah hukum, engkau menetapkan sebuah keputusan. Iya. Bagaimana keadaan para sahabat Allah taala anhum? Beliau senantiasa introspeksi terhadap dirinya sejauh mana mereka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya. Hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan juga dihasankan oleh Syekh Mukbil rahmatullahi alaihim jami'an dari Hani Maula Utsman bin Affan. Hani berkata, "Kana Utsman idza waqafa ala qabr bata hatta yabulla lihyatan." Adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kalau beliau berdiri di depan kuburan beliau menangis sampai basah jenggot beliau. Faqila lahu maka ada yang berkata kepada Utsman, tutsar al-jannatu wan nar fala tabki wa tabki min hada. Disebutkan kepadamu sorga dan neraka, engkau tidak menangis. Nah, mungkin di bagian keadaan ucapan ini diucapkan bahwa penyebutan sorga ya, bagi para sahabat itu adalah hal yang dimaklumi. Betapa banyak para sahabat ketika dibacakan ayat-ayat tentang sorga mereka menangis. Ya. Karena semangatnya mereka untuk digolongkan ter tergolong kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga. Dan di sisi lain, kadang mereka merasa amalan-amalannya belum cukup untuk digolongkan sebagai penduduk surga. Ya, dan betapa banyak dari para sahabat yang mereka menangis ketika disebutkan neraka, mengingat akan dosa-dosanya. Ya. Dan takkan akan neraka itu diciptakan untuk mereka. Namun Utsman bin Affan radhiyallahu taala kadang beliau tidak terlihat menangis dalam apabila disebutkan hal tersebut. Namun ketika beliau berada di kuburan, beliau menangis seperti ini. Maka ditanyakan kepada beliau, engkau menangis karena hal ini? Faqala maka Utsman berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwal manzilin min manazil al-akhirah. Fa in naja minhu fa ma ba'dahu aysara minhu, wa in lam yanju minhu fa ma ba'dahu ashadd minhu." Rasulullah bersabda sesungguhnya kubur adalah awal persinggahan dari persinggahan-persinggahan negeri akhirat. Kalau dia selamat dari kubur ini, selamat dari alam kubur, maka selanjutnya akan mudah baginya. Kalau dia tidak selamat dari alam kubur ini, maka yang selanjutnya akan lebih berat untuknya. Akan lebih berat untuknya. Dan beliau juga menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ma ra'aitu manzaran qad illa al-qabru afdha'u minhu. Tidak pernah saya melihat pemandangan yang mengerikan kecuali kubur itu lebih mengerikan darinya. Kecuali kubur lebih mengerikan darinya. Iya. Dan disebutkan dari Mu'ad dan Jabal radhiyallahu taala anhu, suatu hari pernah beliau menangis dengan tangisan yang sangat berat. Iya. Tangisan yang terseduh-seduh. Maka dikatakan kepada beliau, "Wala yubki Kenapa engkau menangis? Kata beliau, "Lianna Allah azza wa jalla qabada qabdatain wahidatan fil jannah wal ukhra fil nar." Fa ana la adri min al fariqain Kata beliau, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah ya, memegang dengan dua genggaman. Satu genggaman diletakkan di dalam neraka dan satu genggaman dari manusia diletakkan di dalam neraka, di, di dalam surga. Dan saya tidak tahu diriku ini berada di genggam, genggaman yang mana. Ya, maka beliau menangis karena hal tersebut. Dan dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu pernah dibacakan kepada beliau ayat ini. Am hasiban alladziina as-sayyi'aat an naj'alahum ladziina aamanu wa as shalihat. An naj'alahum kal ladziina aamanu wa as shalihat. Dibacakan kepada beliau ayat Apakah orang-orang yang terus melakukan kesalahan-kesalahan, apakah mereka menyangka bahwa kami akan menggolongkan mereka sama dengan orang yang beriman dan beramal saleh? Maka ketika beliau membaca ayat ini, beliau terus mengulanginya hingga pagi hari dan beliau menangis karenanya. Sebab, sebab seorang mukmin yang membaca ayat yang seperti ini, semuanya sadar bahwa dirinya tidak pernah terlepas dari dosa Tiap hari dia mengerjakan dosa. Apakah dia berani menyangka dan memastikan dirinya tergolong kepada golongan yang dipastikan sebagai orang yang beriman dan beramal salih? Perhatikan bagaimana rasa takut para sahabat. Radiyallahu ta'ala anhu. Dan suatu hari disebutkan dari Hudaifah Ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menangis dengan tangisan yang sangat terseduh-seduh. Maka dikatakan kepada beliau, kenapa engkau menangis? Kata beliau, la adri ala ma uqaddim ala riba atau ala suqtin saya tidak tahu amalan-amalanku yang telah berlalu apa amalan-amalanku tersebut adalah amalan yang diridhoi oleh Allah atau amalan yang dimurkai atau amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala suatu hari beliau didatangkan kepada beliau makanan. Ditazankan kepada beliau makanan. Dan dimaklumi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala dari sahabat yang dibukakan untuk beliau kehidupan dunia. Maka beliau berkata, sungguhnya Mus'ab bin Umair dan Mus'ab lebih baik daripada saya. Beliau dikubur dalam keadaan tidak ada kapan yang mencukupi beliau kecuali burda. Dimaklumi kita Mus'ab bin Umair ketika beliau meninggal. Ketika beliau dikubur hanya ada burdah yang menutup, mengkafani beliau. Kalau ditutup kepalanya kakinya terbuka. Kalau kaki beliau ditutup kepalanya terbuka. Ya. Beliau mengingat Mus'ab bin Umair ketika datangkan kepada beliau makanan. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, "Wa qutila Hamzah" dan telah dibunuh Hamzah dan telah meninggal Hamzah. Wa rajulun akhar dan beliau sebutkan sahabat yang lainnya, "Khairun minni" mereka semuanya lebih baik daripada saya. Falam yujat ma yuqan fihi illa burda. Dan mereka semuanya tidak diketemukan kafan yang menutupi beliau kecuali burda. Kata beliau, itu khasyitu ayyakuna qad ujjilat lana tayyibatuna fi hayatina dunia." Beliau berkata, sungguh saya takut. Beliau berkata, sungguh saya takut. Kebaikan-kebaikan untuk kita disegerakan di dunia ini. Kemudian beliau pun menangis radhiyallahu taala anhu. Maksudnya sungguh kami khawatir kebaikan-kebaikan disegerakan untuk kita di dunia dan hal yang menghisap kejelekan-kejelekan kita diakhirkan pada hari kiamat. Dan disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berjalan melewati orang-orang yang pandai besi dan mereka sedang mengeluarkan besi dari api. Ya. Besi yang sudah mulai memerah, bahkan hampir meleleh. Maka beliau pun menangis melihatnya. Beliau menangis melihatnya. Beliau teringat akan api neraka. Ya. Bagaimana api di dunia ini? Yang panasnya hanya satu bagian dari 79 bagian di api neraka melelehkan besi tersebut. Bagaimana pula keadaan di api neraka? Bagaimana pula keadaan di api neraka? Dan pernah dibacakan Pernah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu membaca firman Allah Subhanahu wa taala wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang al-mutaffifin. Hingga beliau membaca sampai kepada ayat yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari tatkala manusia berdiri kepada Allah Rabbul Alamin. Hari tatkala manusia berdiri di depan Allah Rabbul Alamin. Maka beliau pun menangis. Kemudian beliau pun tersungkur dan tidak mampu lagi melanjutkan bacaan beliau radhiyallahu taala anhu dan dari sejumlah para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka menjelaskan tentang ayat di dalam surah al-hadid alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala min al-haqq utul kitaba min qabl fa tala alaihim al-amad fa qasat qulubuhum Tidak seharusnya telah tiba saatnya bagi orang yang beriman agar supaya hati-hati mereka itu khusyuk berzikir kepada Allah, khusyuk mendengarkan Al-Qur'an dan apa yang turun dari kebenaran. Dan harusnya mereka tidak seperti ahlul kitab sebelumnya. Waktu menjadi panjang terhadap mereka, akhirnya hati-hati mereka menjadi keras. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala ayat ini turun dan keislaman kami waktu itu adalah empat tahun adalah empat tahun. Dan ayat ini turun menegur kami. Iya. Subhanallah. Ini selama mereka empat tahun. Kemudian turun ayat ini menegur bahwa tidak pantas seorang yang beriman. Iya. Seorang yang beriman tidak menampakkan, tidak nampak darinya khusyuk ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Ketika dibenarkan hadis-hadis Rasulullah. Kebenaran yang datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan Aisyah radhiyallahu taala anha pernah dibacakan kepada beliau firman Allah Subhanahu wa taala famanna Allahu alaina wa waqana samum ya maka Allah memberikan minnah kepada kami sehingga kami pun dimasukkan ke dalam surga dan kami dijaga dihindarkan dari siksaan api neraka maka Aisyah menangis mendengarkan ayat tersebut dan beliau berdoa Rabbi munni Rabbi munna wa qini adab samum Ya Allah berikanlah anugerah kepadaku dan hindarkanlah saya dari siksaan api neraka yang penuh dengan racun. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala pernah menangis di beliau di waktu beliau sakit. Maka ditanyakan kepada beliau, "Wa ma Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Hurairah? Faqala maka beliau berkata, "Ama ini." la abki ala dunyakum hadhihi, walakin abki ala bu'di safari wa qillati zadi وإني أمسيت في صعيد على جنة أو نار لا أدري إلى أيتهما يؤخذ بي kata beliau adapun saya saya tidak menangis terhadap dunia kalian akan tetapi saya menangis akan jauhnya perjalananku itu perjalanan ke negeri akhirat dan saya menangisi sedikitnya bekalku dan setiap harinya ya, kita naik di atas surga maupun di atas neraka. Maksudnya setiap hari ada amalan dan amalan tersebut apakah di amalan yang mengarah kepada surga atau amalan yang kepada neraka. Dan saya tidak tahu kemana saya diangkat. Kemana saya diangkat. Dan suatu hari Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala anhu menangis. Ya. Beliau menangis. Kemudian beliau meletakkan kepalanya di atas pangkuan istrinya. Maka melihat hal tersebut istrinya ikut menangis. Setelah itu Abdullah bin Rawaha berkata pada istrinya, kenapa engkau menangis? Maka istrinya berkata, saya melihat engkau menangis, maka saya pun menangis. Maka Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala berkata, ini dasar kepala Allah azza wa jalla. Sesungguhnya saya mengingat firman Allah azza wa jalla kita lihat sungguhnya saya mengingat firman Allah Azza wa Jalla. Wa in minkum illa wariduha. Wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Saya mengingat firman Allah Azza wa Jalla. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia akan mendatangi jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahanam. Itu adalah sebuah ketentuan yang telah pasti dari rohmu tidak bisa dirubah. Kemudian Abdullah bin Rawaha berkata, saya tidak tahu apakah saya akan selamat darinya atau tidak. Iya. Itulah jembatan yang dihamparkan di atas api neraka. Yang lebih halus daripada rambut. Lebih tajam daripada pedang. Sangat licin. Di tengahnya ada jangkar-jangkar. Ada duri-duri yang menyambar-nyambar di bawahnya adalah api neraka waliyahudillah. Di bawahnya adalah api neraka. Setiap yang namanya manusia hidup di muka bumi setiap makhluk pasti akan melewatinya. Pasti akan melewatinya. Siapapun dia, para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang salih. Apalagi orang-orang yang berdosa dan penuh dengan penyimpangan. Semuanya pasti akan mendatanginya. Maka Abdullah bin Rawaha radhiyallahu taala ketika membaca ayat ini beliau pun berkata saya tahu apakah saya selamat darinya atau tidak. Dan banyak lagi nas-nas yang lain dari para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Tentang bagaimana rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari para ulama as-salaf rahimahumullah taala ya sangat banyak sekali ukilan-ukilan dari para aimah, para aimah tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya. dan setelahnya dari para imam, bagaimana khusyuknya mereka dan bagaimana mereka senantiasa berlinang dengan air mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendengarkan atau membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Suatu hari dikatakan kepada Al-Imam atau As-Sulaimi rahimahullah. Ya, kenapa engkau bersedih seperti ini? Kenapa engkau menangis seperti ini? Maka beliau berkata, "Waihaka, al-mautu fi 'unuki wal qabru bayti wa fil qiyamati mawqifi wa la jitri jahannama tariqi la adri ma yusna'udi Betapa celakanya engkau bertanya seperti itu. Kematian berada di atas leherku. Kuburan adalah rumah tempat tinggalku. Dan kiamat adalah tempat saya berdiri. Dan di atas jembatan jahanam itu pasti saya akan melampauinya. Saya tidak tahu bagaimana keadaanku. Ini yang menyebabkan beliau rahimahullah ta'ala menangis. Demikian pula disebutkan dari Khabala Ibn Taifi rahimahullah. Seorang masuk kepada beliau dan beliau sedang menangis. Maka beliau berkata, ya, orang tersebut bertanya kepada istrinya, Kenapa dia menangis? Maka istrinya berkata, "Za'ama annahu annahu yuridu safaran ba'iran wa ma lahu zad." Sungguhnya dia menyangka bahwa perjalanannya masih jauh. Perjalanannya masih jauh dan dia tidak mempunyai bekal. Dia tidak mempunyai bekal. Perhatikan, dua hal yang dipikirkan oleh para ulama as-salaf rahimahullah. Perjalanan yang masih jauh. Dunia ini bukan akhir dari kehidupan. Ini adalah kehidupan yang sementara yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kun dunia, dunia karena gharib atau abir sajin jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau orang yang sekedar berlalu saja sementara di kehidupan ini hakikat dari perjalanan itu adalah perjalanan ke negeri akhirat dia adalah negeri yang kekal abadi di sorga atau di neraka di sorga atau di neraka maka ini yang beliau pikirkan perjalanan yang jauh dan perjalanan itu perlu bekal. Dan beliau menganggap amalan-amalannya di dunia bekalnya sangat sedikit. Bekalnya sangat sedikit. Perhatikan dari para ulama salaf ini. Orang-orang yang giat beribadah. Orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama yang bergeliman dengan keutamaan ilmu. Mengajarkan ilmu. Ya. Orang-orang yang menghabiskan umurnya di dalam ketaatan kepada Allah. Sedemikian rupa rasa takut mereka dan sedemikian rupa sangkaannya terhadap diri-diri mereka bahwa bekal mereka sangat kurang. Ya. Harusnya kita yang hidup di masa yang seperti ini. Kita bergelimang dengan dosa dan maksiat. Banyak kekalahan dan kekurangan. Kemudian banyaknya fitnah di tengah-tengah kita. Harusnya kita lebih sadar lagi dari kesadaran para kaum salaf tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dan merahmati kita semua dan membukakan hati-hati kita semua untuk senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan akan hakikat dari kehidupan akhir dari kehidupan yaitu kehidupan di negeri akhirat. Iya. Dan ini kebiasaan dari para ulama salaf. Ya, dari para nabi, para malaikat, para nabi, para sahabat para ulama dan para tabiin hingga di masa ini. Hingga di masa ini. Kalau kita melihat pada guru-guru kita yang masih hidup di masa ini dan yang telah meninggal di masa yang telah lalu. Ya. Kita menyaksikan hal-hal yang menakjubkan dari mereka. Ya. Linangan air mata kita saksikan di pelajaran-pelajaran mereka tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Linangan air mata kita saksikan Tatkala dibacakan kepada mereka hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala disebutkan para sahabat kepada mereka. Ya. Tatkala berlalu kepada mereka nama-nama Allah. Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka itu adalah hal yang biasa dilihat dari para ulama kita di masa ini. Dan biasa kita dengarkan dari rekaman-rekaman ceramah-ceramah mereka. Seperti Syekh bin rahimahullah Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani. Kemudian juga dari para ulama di materi dan kita juga tahu bahwa dari sejumlah guru kita, ya, guru-guru kita yang uh, di masa ini juga seperti Syekh Khalil Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Abbad dan lain-lainnya, ya. itu adalah hal orang-orang yang apabila dibacakan kepada mereka nas-nas yang seperti ini, keadaan-keadaan yang seperti ini, maka ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut mempengaruhi mereka dan mereka mengambil ibrah dan pelajaran darinya. Ya. Maka ini tentang masalah atau tentang pembahasan yang kedua ya. akan keutamaan linangan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana keadaan para nabi, para rasul, bagaimana keadaan para sahabat, para a'immah ya di dalam akan besarnya takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang ketiga. Ya. Sini saya akan menyebutkan hal-hal yang menyebabkan hati itu menjadi keras. Dan nah, apa sebab-sebab apa sebab-sebab yang menyebabkan hati itu menjadi keras? Saya mulai dengan hal ini sebelum saya tutup dengan pembahasan yang terakhir tentang apa yang menyebabkan hati itu menjadi lembut. Ya. Sebab mengobati atau menghilangkan penyakit ya. itu adalah hal yang penting menghilangkan penyakit ya, itu adalah hal yang penting. Ya. Seorang tentunya dia tidak meminum obat kecuali apabila ada penyakit di dalam dirinya. Ada penyakit di dalam dirinya. Dan obat itu tidak akan bermanfaat. Kalau di dalam diri, ya penyakit di dalam diri ada hal yang menolak obat tersebut. Ada hal yang menolak obat tersebut. Kerasnya hati ini adalah hal yang diingatkan. Ya di dalam Al-Quran akan tercelahnya. Qawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celakalah orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan kecelakaan untuk mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa yang sangat agung. Doa yang sering beliau ucapkan. Dan doa ini disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا ya الله sungguhnya saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dari hati yang tidak khusyuk dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang dan saya berlindung kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan ya, ini doa yang sangat agung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan salah satunya beliau berlindung kepada Allah jangan sampai beliau mempunyai hati yang tidak pernah khusyuk Hati yang tidak khusyuk. Ya. Hati yang tidak khusyuk. Hati yang keras. Hati yang tidak berpengaruh. ketika disirami dengan air. Ya. Rasulullah SAW memperbandingkan hati seorang mukmin dan selain mukmin. Seorang mukmin itu hatinya seperti tanah yang seperti tanah yang menerima air. Apabila hujan turun, maka ia menerima air tersebut, menyerapnya. Iya. Tapi selain mukmin, hatinya seperti batu air turun, maka tidak ada dari air tersebut yang menembus batu itu. Semuanya akan pergi dan mencari tempat-tempat yang lainnya. Mencari tempat-tempat yang lainnya. Karena itulah kerasnya hati ini perlu diobati. Ya, harus diketahui apa hal-hal yang menyebabkan hati itu menjadi keras. Ada beberapa hal disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan disebutkan oleh para aiman akan hal-hal yang menyebabkan hati itu menjadi keras. Di antaranya, di antaranya, di antara hal yang menyebabkan hati itu menjadi keras, banyaknya berbuat dosa dan berbuat maksiat. Banyaknya berbuat dosa dan berbuat maksiat. Iya. Nah, di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan Syekhuna Syekh Mukbil. Ya. Semoga Allah merahmati mereka berdua. رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبه إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزأ واستغفر ثقل قلبه وإن زاد زادت حتى يأبو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنقول يا ترى مؤمن Kalau dia berdosa, melakukan perbuatan dosa, maka akan dititikkan ke dalam hatinya titik hitam. Ya. Kalau dia bertobat, melepaskan dosa tersebut dan beristighfar, hatinya pun akan dibersihkan. Ya. Kalau dia menambah dosanya, maka akan menambah titik hitam itu dalam hatinya. Sampai hatinya ini menjadi sangat tinggi. Ya. Tertutup dosa itu di atas hati tersebut. Ya. Apa? Titik hitam itu menutupi hati. Kalau sudah menutupi hati itulah arran namanya. Itulah yang disebut dengan nama apa? Arran. Ya, ini tutupan yang pertama. Sebab yang menutup hati itu di dalam Al-Quran disebutkan dengan tiga konteks. Ini yang pertama arran. Yang kedua disebut dengan kata at-taba. Bal taba Allahu ala qulubihim. Bahkan Allah menutup hati-hati mereka. Ini tutupannya lebih kuat lagi. Ya. Al-Arran dititikkan sampai hitam seluruhnya. Dia yang mendominasi hati. Kalau toba ini dia menempel hati tersebut, ya, seakan-akan diliputi. Ya, karena itu surat, ya, kalau ditutup di atas amplop, kemudian diberikan e, perangko, maka itu disebut tabir. Karena dia yang paling di atas, dia menutupi. Ya, dia menutupi. Jelas? Maka hati itu sudah tertutup dan derajat yang ketiga adalah derajat al kufur Ya. Derajat al kufur Hatinya sudah terkunci. Kan? Sudah tergombok, tidak bisa lagi. Ya, terbuka. Setelah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Atala yatadabbarun Al-Quran. Am ala qulubin aqtaluha. Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran? Atau hati-hati itu penuh dengan kufur? Hati-hati itu penuh dengan kufur. Yang menutupinya. Iya. Baik. Maka ini diantara hal yang membuat hati itu menjadi keras. Membuat hati itu tidak tersentuh ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Ketika mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Kemudian diantara hal yang menyebabkan hati itu menjadi keras adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah Hadis ini dihasankan atau disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah bersabda, "Kathratul dhahik tumitul qalb." Terlalu banyak tertawa, ini akan menyebabkan hati itu hati itu menjadi beku, hati itu menjadi mati. Terlalu banyak tertawa menyebabkan hati itu menjadi mati. Iya. Perhatikan ya kalimat terlalu banyak tertawa. Bukan artinya dilarang, dilarang apa? Dilarang tertawa. Sebab Nabi pernah tertawa. Para sahabat juga pernah tertawa. Tapi bukan pekerjaannya tertawa terus. Ya. Atau kalau mencari apa namanya hiburan, dia mencarinya dengan tertawa. Atau yang semisal dengan itu. Ya. Karena terlalu banyak tertawa, ini akan mematikan hati. Akan mematikan hati. Ya. Dan kalimat terlalu banyak ini, ini dipahami juga dari sejumlah nafsu. Ketika Nabi Shallallahu melarang dari jadi dalam Al-Quran dilarang untuk melakukan tabdir, membuang-buang harta. Ya. Maka disebutkan oleh sejumlah para ulama ada hal-hal lain yang mematikan hati. Seperti terlalu banyak dia makan, terlalu banyak dia tidur, ya. terlalu banyak dia tidur, dan terlalu banyak dia bergaul dengan manusia, berbicara. Ya. Seakan-akan dia hidup ya. dan dia duduk nikmatnya ketenangannya apabila dia duduk di tengah manusia. Ya, bergaul dengan kawan-kawannya. Orang-orang yang seperti inilah yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim ya, rahimahullahu taala ya. Mata ra'aita nafsaka tahrubu min al-unsi bihi ila al-unsi bil khalq wa min al-khulwati ma'a Allah ila al-khulwati mal adiyar fa'lam annaka la, la tasluhu lahu. Kata Ibnu Qayyim kapan kamu melihat jiwamu ya, lari daripada merasa nikmat ketika bersama Allah. Maksudnya apa? Nikmat bersama Allah itu dia senang beribadah, senang berzikir, senang melakukan amalan salih. Ya. Itulah mungkin makna hadis Rasulullah ketika Rasulullah berkata, ya. ditanya oleh Uqbah bin Amr, Ya Rasulullah man najah, wa Rasulullah apa keselamatan itu? Maka Nabi SAW menjawab, Amsik alaika lisana, wal yasa'ka baituka, wabati ala khati'atik. Selamatan itu disebutkan tiga hal. Jaga lisanmu. Jaga lisan. Pegang lisan kamu. Ini. Iya. Ini menunjukkan bahwa terlalu banyak berbicara ini akan menyebabkan hati itu menjadi tidak baik. Iya. Kemudian Nabi berkata hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Hendaknya rumah engkau menjadi lapang bagimu. hanya rumah seseorang adalah tempat dia tinggal dia tidak masukkan orang lain ke dalam rumahnya. Dia lebih asik berada di rumahnya, beribadah kepada Allah, melakukan kegiatan-kegiatan, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas ya? Maka kapan jiwa itu keluar dari hal ini, dia lebih senang bergaul dengan makhluk, ya, dia tinggalkan ibadah, maka ini kata al Qayyim, ini adalah sebuah tanda bahwa engkau itu tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak pantas engkau sebagai seorang hamba yang memang ya, dipilih dan dekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kemudian di antara hal yang menyebabkan hati itu menjadi apa? menjadi eh, keras ya, dengan banyak dia duduk dengan teman-teman duduk yang tidak baik. Ya. Jula sa'tu Teman-teman duduk yang jelek. Teman-teman duduk yang tidak menggambarkan kepadanya akhlak yang baik. Ya. Tidak mengajak kepada kebaikan. Tidak mengajak kepada kebaikan. Maka teman-teman duduk yang seperti ini, ini bisa mengeraskan hati seorang hamba. Rasulullah SAW telah memerintah kita untuk memilih teman duduk yang baik. Dan beliau berkata, Al-mar'u ala khalil. Seorang itu di atas ya, agama teman duduknya atau orang yang dia sayangi. Dan di dalam hadis Abu Musa al ashari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Mathal jalis as-salih wa jalis as-su' kahamil al-misk wa nafih al-kir." Perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek itu bagikan orang yang membawa minyak wangi dan orang yang meniup api atau pandi besi. Orang yang membawa minyak wangi, kata Nabi, mungkin minyak wangi dia jual kepadamu. Atau kalau tidak, dia berikan kepadamu coba, ini minyak wangi. Kalaupun tidak, engkau akan mencium bau harum darinya. Sebab dia penjual apa? Minyak wangi. Dia teman duduk yang baik. Saya duduk bersamanya, ya. Kita akan melihat dari akhlak yang baik. Kita melakukan kesalahan, dia akan menegur dan meluruskan. Dia memberikan manfaat, faedah kepada kita. Ya, Wijangan-wijangan yang bermanfaat. Jual ke salat, dia keluar untuk sholat. Katanya tidak, kalau kita, dia tidak mengajari, kita melihat dari akhlaknya. Di waktu sholat, dia keluar untuk sholat. Ya. Dia tidak membicarakan, mengguncingkan. Bergibah kepada manusia. Tidak melakukan namimah. Tidak melakukan namimah. Itu teman duduk yang baik. Tapi teman duduk yang jelek itu bagikan pandu besi, peniup api. Jadi ya, kadang peniup api sama pandu besi meniup api untuk apa namanya membuat api itu berkobar ya. sehingga besi tersebut bisa ya, diolah oleh mereka sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya. Maka kata Nabi, peniup api ini salah sedikit apinya akan membelok membakar kamu. Kalaupun tidak engkau akan mendapatkan bau suasana yang tidak enak di sekitarnya. Itu teman duduk yang jelek. Teman duduk yang jelek. Karena itulah seorang mukmin hendaknya dia memilih teman duduk yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an tentang bahaya teman duduk yang jelek ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila." Ya wailata laitani lam attakhid fulanan qalila. Laqad adallani ahli dzikri ba'da idjani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Dan hari ketiga orang yang zalim menggigit kedua tangannya. Perhatikan, kedua tangannya dia gigit, kedua tangannya masuk ke dalam mulutnya dia gigit. Ya. Hari ini manusia kalau dia menyesal, penuh dengan penyesalan, kadang dia tidak sadar dia menggigit jarinya, satu atau dua jari yang dia gigit. Tapi pada hari kiamat dahsyatnya penyesalan. Kedua tangannya yang dia gigit. Masuk ke dalam mulutnya. Tidak terasa. Ya. Karena dahsyatnya penyesalannya. Dia berkata, wahai andai kata saya mengadakan jalan menjawab Rasul ya. pada saat itu. Wahai betapa, betapa celakanya saya. Ya. Andai kata saya tidak menjadikan si bulan itu sebagai temanku. Ini gara-gara dia memilih teman duduk yang jelek. Wah betapa celakanya saya. Adik kata saya tidak menjadikan si fulan itu sebagai temanku, orang yang saya cintai. Sungguh dia telah menyesatkan saya dari adzikir setelah saya mendapatkan petunjuk. Dia adalah syaitan. Ya, sangat bersemangat membuat manusia itu tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka teman duduk yang jelek ini hendaknya dihindari oleh seorang hamba. Jangan sampai ia mendekatinya. Baik. Ada sejumlah sebab yang lain, ya. sejumlah perkara yang lain yang bisa menyebabkan hati itu menjadi keras. Baik, saya akan berpindah ke pembahasan yang terakhir di pertemuan ini, yaitu tentang sebab-sebab dan jalan yang menyebabkan hati itu menjadi lembut. Hal-hal yang menyebabkan seorang hamba itu ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis, "Wa rajulun dzakara Allah qaliyan fatadat ayman." Orang yang ingat kepada Allah dalam keadaan sendiri, maka berlinanglah air matanya. Ada sebab-sebab yang menyebabkan ya, seorang hamba ya, bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya menjadi lembut, menjadi bersinar. Dan sebab-sebab yang kita akan sebutkan ini, kapan seorang hamba meninggalkannya, maka kebalikannya akan terjadi. Hatinya akan menjadi keras. Hatinya akan menjadi keras. Ya. Dan ini akan menjadi tambahan untuk pembahasan yang sudah berlalu bersama kita sebab-sebab yang menjadikan hati menjadi keras tersebut. Baik. Maka untuk sebab-sebab yang menembutkan hati ada banyak sebab. Ada banyak perkara. Ya, diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim Yang diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang paling agungnya dan yang paling indahnya adalah seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya dan mengenal peribadatan kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Ya. Ini adalah hal yang paling mendekatkan diri hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling melembutkan hatinya. Paling melembutkan hatinya. Setiap kali seorang hamba makin mengenal Rabbnya, maka pasti hatinya akan semakin lembut dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak heran kalau sejumlah as-salaf rahimahullahu taala kalau mereka membaca berlalu bersama mereka nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala maka mereka menangis terseduh-seduh ya karena mengingat dari nama itu misalnya ter ya melintas atau berlalu bersamanya nama Allah Ar-Rahman Allah yang maha merahmati. Dia memahami apa arti Ar-Rahman. Apa arti Ar-Rahman. Dia mengingat bagaimana bentuk rahmat Allah yang sangat luas. Dan betapa banyak rahmat Allah yang diberikan kepadanya. Apalagi dia mengingat, dia ini adalah hamba yang melampaui batas. Sering melakukan dosa dan kemaksiatan. Keluar dari apa yang diperintah oleh Allah. Sering melanggar apa yang dilarang. Bersamaan dengan itu Allah tetap memberikan kebaikan kepadanya. Dia masih diberi rezeki. Ya, masih diberikan kenikmatan. Masih diberikan kenikmatan. Maka sungguh luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini misalnya sebuah nama. Bagaimana kalau dia menghayati nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Karena itulah di antara ilmu yang sangat indah ya, yang hendaknya dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah yang hendaknya memahami sedikit nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya sisi nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Supaya dia mengenal Allah, semakin mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan membukakan untuknya berbagai bentuk kebaikan yang tidak akan pernah dia sadari dan tidak akan pernah dia hayalkan di dalam benaknya kalau dia tidak mendalami ilmu. Kalau dia tidak mendalami ilmu. Maka ini sebab yang pertama, sebab yang sangat agung sekali, yaitu memahami mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Nah. Nah. Kemudian di antara sebab yang menyebabkan hati seorang hamba itu menjadi lembut ya, adalah dia banyak membaca Al-Quran. Tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Membaca Al-Quran ya, bukan hanya sekedar membaca, tapi dia tadabbur terhadap kandungan dan ayat-ayatnya. Ya. Nah, dan di sinilah pentingnya orang itu menghadiri majelis-majelis ilmu. So, seorang guru, subhanallah. Ya, guru itu menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat. Hal yang sangat menakjubkan. Dan ini kita rasakan dan kita saksikan di majelis para ulama kita. Kalau mengabarkan kepada saya bagian dari ikhwah. Ya. Beliau melihat bagian dari guru-guru kami di masa ini menghadiri majelis Syekh bin Bas rahimahullah. Dan guru tersebut, ya, apa saya sebut namanya, Syekh Khalil Fauzan, beliau menghadiri sebagian majelis Syekh bin Bas rahimahullah. Dan beliau di majelis tersebut menangis. Ya. Dari apa yang diuraikan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Nah, maka ini adalah hal yang setelah seorang mendengarkan bagaimana ayat-ayat Al-Quran dipaparkan kandungannya oleh para ulama, penafsirannya, apa maknanya, Maka ini akan membuatkan hati itu menjadi lembut. Apalagi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ini dalam Al-Qur'an, mensifatkan hamba dan para ulama yang salih dengan sifat ini. Allah berfirman, "Innal ladzina utul ilm min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil asqari sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula." ويخرون للأسقان wa ويزيدهم خشوعا Sungguhnya orang-orang yang berilmu sebelumnya, kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka mereka tersungkur, sujud ya, di atas dagu-dagu mereka. Perhatikannya sampai dagunya menyentuh apa? Menyentuh bumi. kira ya. Kira-kira bagaimana bentuk sujud mereka yang betul-betul melambangkan penghambaan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala dan sempurna. Mereka berkata, "Maha suci Rabb kami, Sungguh janji roh kami adalah hal yang pasti terlaksana. Mereka pun tersungguh sujud di atas dagu-dagu mereka dalam keadaan menangis. Dan mereka bertambah khusyuk. Bertambah khusyuk. Perhatikan. Dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Maka mereka pun bertambah kehusyukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertambah kehusyukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam Al-Quran Allah sebutkan ya, sebagian dari ahlul kitab. Sebagian dari ahlul kitab ya, ya mereka beriman kepada rasul mereka, begitu sampai kepada mereka dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Apa yang terjadi? Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunakum tafidu min ad dama mimma arafu min al-haq. Apabila apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul. Mereka mendengarkan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul. Engkau melihat mata-mata mereka berlinang, ya, berderai dengan air mata. Karena kebenaran yang mereka ketahui. Karena kebenaran yang mereka ketahui. Ya. Dan sudah berlalu <clears throat> di ayat di surah Maryam. Ya, bagaimana para nabi dan para rasul mereka ketika dibacakan ayat-ayat Ar-Rahman, idza tutla alaihim ayatul Rahman, qar'u sujjadan wa bukiya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, maka mereka pun tersungkur sujud dan menangis. Tersungkur sujud dan menangis. Dan sudah berlalu kita jelaskan bagaimana Rasulullah SAW menangis ketika dibacakan Al-Quran oleh Ibnu Mas'ud. Dibacakan Al-Quran oleh Ibnu Mas'ud. Ya, dan ini terjadi oleh para sahabat yang lainnya. Saya sudah terangkan bagaimana sebagian para sahabat ya, di dalam hal ini. Ya. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala menangis terseduh-seduh ketika beliau membaca ya, akhir ya, ayat. Yang ini sahabat yang mengisahkan. Beliau mengisahkan kejadian ini. Umar menangis katanya dan saya di sof terbelakang. Di sof yang paling belakang. Bersama dengan itu ia mendengar isak tangis Umar bin Khattab radhiyallahu taala membaca dari surah Yusuf. Innama ashku basi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya saya hanya mengeluhkan ya, gunda gulanahku dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maklum ya kisah di dalam surah Yusuf adalah kisah yang sungguh sangat menyejukkan hati bagi seorang hamba. Ya. Sungguh sangat menyejukkan hati bagi seorang hamba. Ya. Sangat banyak sekali dari, dari para ulama salaf bagaimana mereka menangis ketika membaca kisah tersebut. Sebab dalam kisah tersebut terdapat hal-hal yang betul-betul pendidikan yang luar biasa terhadap akhlak seorang muslim dan muslimah. Iya. Dan disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala ketika beliau membaca ayat wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan kalau kalian menampakkan apa yang ada di diri kalian, dan apa yang kalian sembunyikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghisap kalian. Allah akan menghisap kalian. Nah, maka Ibnu Umar ketika membaca ayat ini, beliau pun menangis. Dan ini sampai kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman. Maksudnya Ibnu Umar, itu yang beliau. Sungguhnya Ibnu Umar ini telah melakukan seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika ayat ini turun. Subhanallah. Seperti para sahabat ketika ayat ini turun, mereka menangis. Ya. Semuanya khawatir terhadap dirinya. Apa yang disembunyikan dalam dirinya pun dikisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Ibn Abbas, kandungan dari ayat itu telah terhapus ya oleh ayat setelahnya. Laha ma kasabat wa alaiha kasabat. Ya, untuk jiwa itu apa yang dia lakukan dan terhadapnya apa yang dihisab itu adalah apa yang dia lakukan pula. Apa yang dia telah kerjakan. Ya. apa yang dia telah kerjakan. Maka demikian keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Ya, disebutkan dari Umar bin Abdul Aziz, ya, para khalifah yang salih, yang masyhur. Dan waktu itu Umar bin Abdul Aziz masih gubernur di Madinah. Dibacakan kepada beliau waktu itu ayat di surah Al-Furqan tentang neraka. Wa idza ulqu minha makanan dhayfan muqarranina da'u hunalika subura. Nah, apabila dilemparkan ke dalam neraka tersebut, ya, mereka dilemparkan ke dalam neraka tersebut dalam keadaan terbelenggu. Orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan terbelenggu. Maka nambajikan makan tempat yang sempit. Ya, tempat yang sempit. Dalam keadaan mereka terbelenggu. Maka mereka yang dilempar ini, mereka pun berteriak dengan teriakan-teriakan yang sangat keras, yang sangat dahsyat. Teriakan yang sangat banyak. Nah, maka ketika mendengarkan apa ketiga iya apa beliau mendengarkan ayat ini maka Umar bin Abdul Aziz pun menangis terus beliau menangis terseduh-seduh. sampai terdengar suara tangisan beliau beliau tidak bisa menahannya Iya. kemudian beliau pun berdiri dari majelisnya masuk ke dalam rumahnya masuk ke dalam rumahnya rahimahullahu taala nah iya لم يتمثل الإيمان وبين ابن ياب رحمه الله تعالى قال إخوة مالام بلي مباجة سورة محمد بلي مباجة سورة هي سورة مولانية لم يوم مولانية مباجة سبو آيات آيات يعني تتيجة در سورة محمد ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم Sungguh kami akan menguji kalian Tunggu kami akan menguji kalian. Sampai kami mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad. Dan siapa di antara kalian yang bersabar. Tunggu, kami akan menguji berita-berita kalian. Maka Fudail pun menangis membaca ayat ini. Menangis terus-terus. Beliau berkata, Ya, watablu akhbarana. Dan engkau telah menguji berita-berita kami. Ya, Engkau telah memuji beri, menguji berita-berita kami. Dan engkau telah menyingkap aib kami. Dan engkau telah menyingkap ya, hal yang menutupi aib kami. Dan apa al fadl bin Iyad berkata, afwan, al fadl bin Iyad berkata, "Ya Allah, kalau engkau ah, menguji berita-berita kami, maka engkau akan menyingkap kejelekan-kejelekan kami. Dan engkau akan menyingkap ya, tirai kejelekan-kejelekan kami." Ya. Dan kalau engkau telah menyikapnya, maka engkau telah membinasakan kami. Dan engkau akan menyiksa kami. Maka beliau pun menangis rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau pun menangis rahimahullahu ta'ala. Dan kalimat walau nabul wa nabul wa akhbarakum. Dan kami akan menguji berita-berita kalian. Berita-berita kalian. Ya. Seorang mukmin dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, Maha Menyayangi. Betapa banyak dia melakukan dosa. Ya. Betapa banyak dia melakukan dosa. Dosa, ya, kadang di depan manusia dia malu melakukannya. Tapi tatkala dia sendiri, dia tidak pernah mengingat dan tidak pernah malu kepada Allah yang terus melihatnya dan memperhatikannya, walaupun dia sendiri. Ya. Tidakkah dia pernah menyesal akan hal tersebut? Dia lebih malu kepada manusia daripada dia lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus mengawasinya. Terus mengawasinya. Ya. Apalagi kalau dia wujudkan hal tersebut dengan mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Mencari-cari aib saudaranya. Maka orang-orang yang seperti ini ya, kita menunggu waktu. Akan datang nanti suatu waktunya Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya. Akan membongkar aibnya sendiri dan akan mempermalukannya di tengah manusia. Walaupun dia berada di tengah rumahnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala لبركات أيام معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المؤمنين ولا تتتبع أوراتهم لا تؤذوا المؤمنين ولا تتتبعوا أوراتهم فإنه من يتتبع عورة أخيه المسلم يتتبع الله أورته ومن يتتبع الله أورته يفضحه ولو كان في جوف رحمه وإذ كان المنوسيا Wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, ya. berislam dengan lisannya, tapi belum masuk keimanan di dalam hatinya. Jangan kalian menyakiti kaum muslimin. Dan jangan kalian mencari-cari aib mereka. Siapa yang mencari-cari aib saudaranya, maka Allah akan mencari-cari aibnya. Dan siapa yang Allah telah cari aibnya, Allah akan mempermalukan dia walaupun dia berada di tengah rumahnya. Walaupun dia berada di tengah rumahnya. Ini dua hal yang harusnya dijaga. Dua hal yang hendaknya diperhatikan. Seorang hamba ketika dia melakukan dosa, hendaknya dia khawatir. Dia mengingat bahwa Allah memperhatikannya. Jangan sampai Allah menyingkap aibnya tersebut di dunia dan mempermalukannya di dunia dan di akhirat telah siksaan Allah Subhanahu wa taala telah menantinya. Telah menantinya. Iya. Maka hendaknya kita memperhatikan hal ini. Ya, bagaimana para ulama salaf rahimahumullah terus tadabbur menghayati dan membaca Al-Qur'an ya. Menyelami maknanya dan mereka mengambil manfaat yang sangat besar di dalam kehidupannya. Kehidupan mereka menjadi sangat indah, hati mereka menjadi sangat tentram, hati mereka menjadi sangat tentram. Sangat ringan sekali beban-beban di dalam kehidupan tersebut dengan majaknya mereka membaca Al-Qur'an, dan tadabbur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ketiga yang menyebabkan hati itu menjadi lembut adalah dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menyebabkan hati itu menjadi lembut. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Alladzina amanu وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka itu menjadi lembut karena berzikir kepada Allah ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah hati-hati itu menjadi lembut dan di dalam hadis Abu Hurairah yang saya jelaskan tadi tentang tujuh golongan yang dibangun oleh Allah di bawah tuduhan arsy yang ketujuh wa rajulun dzakara Allah qaliyan faqadat aynah Para lelaki yang mengingat Allah dalam keadaan sendiri, ya berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri, maka meneteslah air matanya. Ya, berlinanglah air matanya. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala cakupannya sangat luas. Cakupannya sangatlah luas. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang tercakup dalamnya membaca Al-Qur'an. Kadang tercakup di dalamnya menuntut ilmu agama. Kadang dia membaca lafaz-lafaz zikir yang dimaklumi. Dan kadang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tafakkur akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mengingat akan kebesaran Allah, introspeksi terhadap dosa-dosa dan kesalahannya. Dia berusaha untuk mensucikan jiwanya. Dia mengecek dirinya sejauh mana dia melaksanakan segala perintah Allah. Dan sejauh mana dia telah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini adalah akhlak ya, yang sangat mulia bentuk dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, siapa yang berpaling dari zikir, maka ini akan menyebabkan hatinya itu menjadi keras dan dia akan diiring oleh syaitan. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Ya. Siapa yang berpaling dari zikir kepada Ar-Rahman, maka kami akan memberikan kepadanya syaitan akan ada syaitan yang terus menyertai. Dan syaitan ini menjadi karimnya, menjadi temannya. Yang terus membisikkan kepadanya kejelekan-kejelekan. Setelah dia kurang berpikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab yang keempat. Yang menyebabkan seorang hamba itu menjadi lembut hatinya. Dia banyak atau memperbanyak ketaatan kepada Allah. Memperbanyak ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak ketaatan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Dzalika wa man yu'azzim sya'air Allah, fa min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Itulah berasal dari ketakwaan di dalam hati. Dari ketakwaan di dalam hati. Hanya orang-orang yang bertakwa punya ketakwaan. Ya. Hati mereka menjadi lembut. Ya. Mereka mengagungkan syiar-syiar Allah mengagungkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan dan menjalankan perintah-perintah tersebut. Itulah sifat hamba-hamba orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima dari hal yang menyebabkan hati itu menjadi lembut adalah dia memperbanyak mengingat kematian. Dia memperbanyak mengingat kematian. Ya dan membiasakan dirinya untuk melihat orang-orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Ya. Orang-orang yang menghadapi sakaratul maut yang sebentar lagi akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia biasakan dirinya untuk mengantar jenazah dan melihat jenazah sehingga dia menyadari bahwa dia juga akan seperti itu. Dia juga akan menghadapi keadaan yang sama. Dan ini dilakukan oleh dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hal tersebut juga dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atiru min zikri hadin lezat." Perbanyaklah dari mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut, yaitu kematian. Rasulullah perintah, perbanyaklah dari mengingat penghancur kelezatan. Ya, seorang mukmin hendaknya banyak mengingat penghancur kelezatan ini. Penghancur kelezatan. Al-maut, kematian yang apabila datang, dia tidak memandang bulu, kecil maupun besar, laki-laki maupun perempuan, jin maupun manusia, ya. seorang pemimpin maupun rakyat, ya. seorang raja maupun rakyatnya, seorang yang seorang pimpinan maupun yang dipimpinnya, Apabila al-maut telah datang, tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada para tentara yang bisa melindunginya. Tidak ada istana yang bisa melindunginya dari kematian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Dimanapun kalian berada, kalian akan dijemput oleh kematian. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Maka kematian ini adalah sebuah kepastian yang hendaknya senantiasa kita ingat. Sebuah kepastian yang kita semua tidak akan lepas darinya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Walikulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluha la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdamun. Setiap umat ada ajalnya. Apabila telah datang ajalnya, tidak bisa dikedepankan dan tidak bisa diakhirkan. Tidak bisa dikedepankan dan tidak bisa diakhirkan. Iya. Maka memperbanyak mengingat kematian ini adalah hal yang sangat indah. Dan untuk mengarah ke sana, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Sungguhnya saya dulu melarang kalian dari mengingat dari mengziarahi kuburan. Maka sekarang berziarahlah kalian ke kuburan. Sungguhnya berziarah ke kuburan itu mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Iya. Perhatikanlah Utsman bin Affan. Ya dalam kisah yang telah lalu. Bagaimana beliau? Ya. Jika beliau di atas kuburan, beliau menangis sampai membasahi jenggot beliau. Ya. Menangis sampai membasahi jenggot beliau karena mengingat akan alam kubur yang penuh dengan kengerian di dalamnya. Setiap hamba, ya, setiap hamba kalau dia tidak mempersiapkan amalannya dari dunia ini, ya, itu yang akan dia hadapi di alam kuburnya. Kapan dia tidak mempersiapkan amalan yang yang cukup untuk melindunginya dari alam kubur, dia akan mendapatkan fitnah di dalam kubur tersebut. Atau mendapatkan fitnah di dalam kubur tersebut. Dan banyak mengingat kematian. Ya, mengingat kematian, melihat orang-orang yang sedang sakaratul maut. Ini mengingatkan seorang hamba. Tatkala ya, kakinya sudah mulai beku. Ya. Kemudian tubuhnya sudah mulai dingin. Ya. Ketika matanya ya, sudah memandang kepada rohnya akan tua Ya. Dan dia menyaksikan, dia mengingat bahwa sebentar lagi dia akan berpisah dengan seluruh sanak keluarga yang dia sayangi dan dia kasihi. Tidak ada harta yang akan dia bawa. Tidak ada anak dan keturunan yang akan menyertai dia di alam kubur. Ya. Memang yang mengantarnya ke kuburan ada tiga. Keluarganya, hartanya, dan amalannya. Yang tinggal bersamanya hanyalah amalannya. Yang lainnya akan pulang. Tidak ada yang akan menyertai dia. Mengingat akan kematian ini, dia akan mengingat akan akhir dari kehidupan setiap hamba. Hamba yang salih maupun hamba yang talih. Hamba yang keras kepala maupun hamba yang tunduk kepada Allah. Hamba yang menyambut perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun hamba yang membangkang dan meninggalkannya semuanya akan dijemput oleh kematian dan setiap darinya pasti akan mempertanggungjawabkan apalagi kalau dia mengingat bagaimana kematian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul anam Hamba yang paling bertakwa kepada Allah. Hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu beliau mengalami sakaratul maut. Mengalami sakaratul maut. Kepayahan dan kepedihan pada saat menghadapi kematian. Dan beliau sendiri pingsan berulang kali. Tiap kali beliau bersadar, beliau berkata, La ilaha illallah. Inna lil maut la sakarat. Beliau berkata, La ilaha illallah. Sungguhnya kematian itu padanya ada sakarat. Kepayahan demi kepayahan di atasnya. Ya. Kepedihan demi kepedihan di atasnya. Maka mengingat hal ini akan menyebabkan hati seorang hamba itu menjadi sangat indah dan sangat tenang. Terus menyebabkannya ya terpacu untuk melaksanakan amalan-amalan yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Walaupun dia beramal dengan amalan dunia, dia pasti akan terus berusaha. Bagaimana amalan dunia ini menjadi amalan yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Suatu hari ada seorang perempuan yang bernama Sofia atau seorang perempuan datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Perempuan ini mengadukan bahwa hatinya sangat keras. Maka Aisyah berkata, "Asbiri dzikral maut. Yarqa qalbaka, yarqa qalbati wa taqdirina ala hajati." Ya. Perbanyaklah engkau dari mengingat kematian, maka hatimu akan menjadi lembut. Dan engkau akan memperhitungkan keperluannya. Maka perempuan ini pun melakukannya dan subhanallah dia mendapatkan ya seperti yang yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwa suatu hari Abu Darda radhiyallahu taala anhu berkata, saya dibuat tertawa oleh tiga perkara dan dibuat menangis oleh tiga perkara. Abu Darda berkata, saya tertawa dari orang yang terus berangan-angan mendapatkan dunia. Angan-angannya panjang terhadap dunia. Padahal kematian terus mengejarnya. Ya, Abu Darda saya tertawa melihat orang yang seperti ini. Dan saya tertawa melihat orang yang lalai. Padahal dia adalah seorang yang tidak dilalaikan. Maksudnya Allah tidak pernah lalai mengawasinya dan tidak pernah lalai Allah Subhanahu wa taala melihat kelalaian hamba ini sedangkan hamba ini lalai terhadap dirinya kemudian Abu Darda berkata dan saya tertawa melihat orang yang orang yang tertawa dengan seluruh mulutnya iya dan dia tidak tahu apakah ketawa ini termasuk ketawa yang diridhoi atau dimurkai ini tiga hal yang membuat beliau tertawa kemudian kata Abu Darda dan saya menangis dari tiga perkara iya. Yang pertama kata beliau saya menangis berpisah dengan orang yang paling saya cintai yaitu Rasulullah SAW Dan saya menangis berpisah dengan para sahabatnya. Kemudian yang kedua dan saya menangis dari kemerian ketika menghadapi gamaratul maut, menghadapi kegelapan, kegelapan kematian, kepayahan kematian. Ya. Kemudian kata beliau dan saya menangis ketika saya mengingat bahwa saya akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Hari tatkala segala rahasia akan dijelaskan dengan seterang-terangnya. Kemudian saya tidak tahu pada hari itu apakah saya tergolong kepada penduduk surga atau penduduk neraka. Ya, perhatikan ya. Bagaimana para aimatus salaf, para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, kematian terus berada di dalam hati mereka. Terus mereka mengingatnya Sampai kata Sa'id bin Jubair radhiyallahu atau rahimahullah, "Lau faraqa dzikrul maut qalubana sa'atan la fasadat qulubuna." Kata beliau, andai kata mengingat kematian itu berpisah dari hati kita, walaupun sesaat, maka akan rusak hati-hati itu. Akan rusak hati-hati tersebut. Iya. Maka ini diantara sebab yang menyebabkan hati itu menjadi lembut. Kemudian diantara sebab yang menyebabkan hati itu menjadi lembut adalah seorang hamba menjauhi dari dosa dan menangisi dosa-dosanya. Menangisi dosa-dosanya. Di dalam hadis Uqbah bin Amir yang saya terangkan tadi, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa keselamatan itu?" Beliau sebutkan tiga hal. Kata beliau, "Amsik alaika lisanak." Jagalah lisanmu. Wal yasa'ka baituka. Hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Wa baki ala khati'atik. Dan hendaknya engkau senantiasa menangisi kesalahanmu. Senantiasa engkau menangisi kesalahanmu. Iya. Maka menghindarkan diri dari dosa. Setiap kali seorang hamba meninggalkan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan hatinya semakin lembut dan semakin bersinar. Dan ini dirasakan oleh seorang hamba. Ya, disebutkan oleh para ulama bagaimana seorang hamba kalau misalnya pandangan matanya dia melihat maksiat, hal yang dia sejuk melihatnya, hal yang dia senang untuk melihatnya, syahwatnya, hawa nafsunya mengajak untuk melihatnya. Ketika dia memalingkan pandangan matanya dari hal tersebut terasa berat. Gangguan di dalam jiwanya untuk memalingkan dirinya dari kemaksiatan. itu. Tapi kata para ulama perhatikan. Pada saat dia berani memalingkan dirinya dari kemaksiatan. Sungguh hanya beberapa saat dia akan merasakan kesejukan di dalam dirinya. Dia akan merasakan kesejukan di dalam dirinya tatkala dia menjauhi dari maksiat tersebut. Kemudian yang kedelapan dari hal yang melembutkan hati seorang hamba dia memperbanyak mendengarkan nasihat-nasihat dan ujangan-ujangan. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sampai di dalam hadis Amr bin Aqtab yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah naik di atas mimbar memberi nasihat kepada para sahabat. Ya. Setelah sholat subuh, beliau naik memberi nasihat sampai masuk waktu duhur. Kemudian beliau turun salat mengimani para sahabat. Lalu beliau lagi memberi nasihat sampai masuk waktu sholat asar. Ya. Kemudian setelah itu beliau turun melakukan sholat asar, menimai para sahabat. Setelah itu beliau naik lagi, memberi nasihat sampai masuk waktu maghrib. Perhatikan bagaimana semangat beliau. Sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada umat. Ya, itu ciri seorang dai. Ciri seorang dai. Dia semangat memberi nasihat kepada umat. Semangat memberikan nasihat kepada umat. Ya. Kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ya, mereka mengisahkan kisah-kisah tersebut bagaimana kesan-kesannya dari nasihat-nasihat Rasulullah. Di antaranya juga dalam hadis Irbab Ibn Sariyah yang kita ketahui bersama yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud At-Tirmidzi Ibnu Majah dan selainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Irbab berkata wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah darafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub Rasulullah SAW berwasiat kepada kami, menasihati kami, menasihati kami dengan nasihat yang menyebabkan air mata itu berlinang dan menyebabkan hati itu bergetar. Ya, perhatikan ya, bagaimana kondisi para sahabat, lembutnya hati-hati mereka, ya, sebab kebiasaan mereka dan yang dibiasakan oleh Rasulullah memberikan gunjangan-gunjangan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Demikian pula di antara hal yang melambutkan hati seorang hamba, dia banyak mengingat akan hari akhirat, akan hari kiamat. Dia mengingat akan hari kiamat dan dia mengingat akan sedikitnya bekalnya dan dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah kita serangkan sejumlah perkara yang uh, disebutkan oleh apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana para sahabat, para imam, ya mereka semuanya menangis karena mengingat akan perjalanan ke negeri akhirat dan sedikitnya besar ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantara hal yang melembutkan hati seorang hamba, yang ini yang ke-10, ya, dia mengambil pelajaran dari hal-hal yang membinasakan umat-umat yang telah lalu yang membinasakan umat-umat yang telah lalu. Perhatikanlah umat-umat yang telah lalu. Bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah karena dosa-dosa mereka. Ya. Karena dosa-dosa mereka. Yang ini diterangkan di dalam Al-Quran, di dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak sekali sebenarnya ayat-ayat yang sangat indah itu yang bisa kita bacakan. Ya. Tapi waktu membatasi, baik saya isyaratkan ada ayat di surah Al-Hajj yang patut dicermati. Ada ayat di surah Hud. Nah, sebutkan kisah ya umat-umat yang telah lalu. Bagaimana mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasul. Ya, "Dzalika min anba'il qura naqussuhu 'alaik. Minha qa'imun wa hafidun. Demikianlah berita-berita dari negeri-negeri yang telah lalu. Kami kisahkan kepada engkau ya Nabi Muhammad. Negeri-negeri itu ada yang sebagian dari negeri itu masih nampak ya, puing-puing ya, kebinasaan mereka masih terlihat. Dan sebagian negeri itu lagi sudah rata dengan tanah. Tidak lagi yang nampak darinya. Fama zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Kami tidak pernah membolimi mereka. Tapi mereka sendiri yang mendolimi diri diri mereka. Fama abadat antum alihatuhum allati yadu'una min dunillahi min syai' Lama jaa amru rabbik wa ma zaduhum gaira tatbih. Sungguhnya sembahan-sembahan mereka yang mereka ibadahi selain daripada Allah itu sama sekali tidak memberi manfaat kepada mereka tatkala perintah Rabbu telah datang untuk menyiksa mereka. Bahkan sembahan mereka itu tidak menambah mereka kecuali hanya kesialan Hanya seharusnya mereka mendapatkan siksaan. Ya. Kemudian Allah mengingatkan, Inna fi dhalika la Sesungguhnya di dalam hal tersebut ada ayat, ada tanda. Untuk siapa? Liman khafa ada dan akhirah Ya. Bagi siapa yang takut kepada siksaan di hari akhirat. Dari yawmun majmu'un lahun nas. وذلك يوم مشهود inilah hari akhirat hari yang manusia semuanya berkumpul di hari itu hari yang dipersaksikan وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ hari akhirat ini tidak akan diundur kecuali hanya pada saat-saat yang terhitung يَوْمَ يَأْتِي hari tatkala يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ hari tatkala setiap jiwa datang tidak ada yang berbicara kecuali siapa yang diizinkan oleh Allah. Ya. Di antara manusia ada yang beruntung dan ada yang beruntung. Perhatikan ya, dari mengingat kisah-kisah umat yang telah lalu, ini mengharuskan kita mengingat kepada kehidupan di akhirat. Jangan sampai kita mengikuti jejak mereka sehingga kita dibinasakan sebagaimana mereka dibinasakan. Ya. Dan hendaknya kita mempersiapkan bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari itu semuanya akan datang menghadap dengan dirinya sendiri. Ya. Tidak akan dia bawa keluarganya, sanak pemilihnya. Ya. Tidak akan ada pangkat dan jabatan yang akan melindunginya pada hari itu. Tidak ada harta yang bermanfaat pada hari itu. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di berbagai ayat. Ya. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abadah. لقد ahsahum wa addakum adda آتيه يوم القيامة yawmal qiyamati farda. Tidak satu pun yang di langit dan di bumi kecuali akan menghadap kepada Allah sebagai hamba. Sungguh Allah telah menghitung mereka dengan sedetail-detailnya dan semuanya akan menghadap kepada Allah dalam keadaan sendiri. Semuanya akan menghadap kepada Allah dalam keadaan sendiri. Dia akan mempertanggungjawabkan amalannya. Dia akan mempertanggungjawabkan amalannya yang dia lakukan di muka bumi Ya, baik. Kemudian di antara sebab ini yang terakhir disebutkan, ya, dan banyak lagi sebab-sebab yang lain saya belum terangkan di sini, ya, sebab yang melembutkan hati seorang hamba. Di antara hal yang menyebabkan lembutnya hati seorang hamba adalah dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini adalah suatu hal yang merupakan perkara yang disyariatkan. Doa itu adalah sifat para wanita berdoa kepada Allah. Sifat para nabi dan para rasul. Mereka ini adalah hamba-hamba yang didekatkan kepada Allah. orang ya. Orang-orang yang dicintai oleh Allah, wali-wali Allah. Bersama dengan itu mereka menadahkan tangannya kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, menangis kepada Allah, mengadukan mengadukan keadaan dan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah para nabi dan para rasul. Yang terus menerus berdoa kepada Allah. Ulaika alladziina yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana rababan wa rahaba. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh rasa harapan dan penuh rasa takut. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Orang-orang yang khusyuk kepada kami. Dan subhanallah dari doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali doa yang sangat indah, yang sangat kita perlukan. Jangan sampai doa, jangan sampai ya kita luput dari doa tersebut sehingga kita luput dari sejumlah kebaikan. Kita luput dari sejumlah kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa-doa tersebut. Di antaranya Nabi berkata mengajarkan doa dalam Sahih Muslim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ini ketakwaan Ya Allah sucikanlah jiwaku ini. Sungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Ya Allah engkau adalah wali dari jiwaku ini. Dan maulanya. Ini permohonan kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba memohon supaya Allah mensucikan dirinya. Dan membantu dia untuk bisa mensucikan dirinya. Menjaga dirinya di atas ketaatan. Menjaga dirinya di atas ketaatan. Dan banyak sekali doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ajarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang dia anugerahi kepadanya kesucian jiwa. Diberikan kepadanya hati yang lembut dan dijauhkan darinya segala sebab yang menyebabkan hatinya menjadi keras. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati linangan air mata kita ketika kita berdoa kepadanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ya segala kesalahan dan segala kekurangan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita ketika kita menghadap kepadanya. Dalam keadaan kita bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan kezaliman, betapa banyak ketaatan yang kita lalaikan dan betapa banyak dosa yang kita anggap remeh. Ya, betapa banyak dosa yang kita anggap remeh. Betapa banyak teguran yang telah datang kepada kita. Dan teguran-teguran tersebut banyak dari kaum muslimin tidak mengambil pelajaran darinya. Betapa banyak kita melihat orang yang meninggal. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang diantar ke kuburan. Betapa banyak dari orang-orang yang kita cintai telah mendahului kita. Betapa banyak musibah dan malapetaka yang datang menimpa kita dan kita tidak mengambil pelajaran darinya. Tidak mengambil pelajaran darinya. kepada Allah kita mengadukan kekerasan hati. Ya. Dan betapa banyak ya, dari kita yang menyebutkan dirinya dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat Padahal dia tahu dia akan berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tahu dia akan menghadapi kegelapan di alam kubur. Padahal dia tahu bahwa dia akan menghadapi kengerian-kengerian di hari kiamat. Dia tahu bahwa diri akan melintasi jembatan di atas api neraka. Maka seluruh hadirin hendaknya terus berada dalam sanubari dan hati seorang muslim dan muslimah. Jangan dia berpisah darinya.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 Saya ada beberapa pertanyaan di sini. Mungkin ada waktu sini saya akan jawab insyaallah taala apa yang dimudahkan. Bagaimana kalau kita meninggal dan di lingkungan yang bukan salafi? Wasiat apa yang harus kita pesankan kepada keluarga kita? Tentunya ini fenomena yang banyak dialami oleh muslim dan muslimah di masa ini. dari hal yang hendaknya membuat kita bersedih hati. Banyaknya kemaksiatan, pelanggaran yang berada di lingkungan itu. Banyaknya tidak kesyirikan yang terjadi. Karena itu adalah seorang hamba yang pertama dia berusaha diri, berusaha menjaga dirinya di atas ketakwaan dan di atas ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua dia berusaha mencari lingkungan yang baik, lingkungan yang di sekitarnya banyak orang-orang yang salih yang bisa membantunya mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dia berusaha mendidik keluarganya dengan pendidikan yang baik. Dengan pendidikan yang baik. Kalau ini dia sudah jaga, maka insya Allah Taala ini tidak akan selalu sulit baginya. Ya. Apabila seorang meninggal, cukup dia berwasiat. Kalau dia meninggal, ya, jenazahnya diselesaikan Islami disegerakan, tidak boleh ada bidah ya, dan seterusnya. Tidak boleh ada bidah dan seterusnya. Cukup dia berwasiat seperti itu dan memahamkan kepada keluarganya kalau dilaksanakan maka itu adalah taufik dari Allah. Kalau tidak dilaksanakan maka dia sudah lepas tanggung jawab. Dia sudah lepas tanggung jawab di dalam hal tersebut. Nah. Apakah nanti di neraka ada pembagian siksaan? Seperti dosa kecina, adanya adab. Ya tentunya pada hari kiamat berbagi siksaan. Nah, di dalamnya. Ya, dan kaidah umum dalam syariat kita al-jazau min jinsil amal. Balasan itu dari jenis amalan yang dia lakukan. Dari jenis amalan yang dia lakukan. Ya, siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dia akan disiksa dengan sesuatu itu pada hari kiamat. Siapa yang membunuh dirinya dengan menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan disiksa dengan dijatuhkan juga dari tempat yang tinggi. Dia akan disiksa sesuai dengan jenis amalannya. Dan siksaan pada hari kiamat adalah hal yang sangat dahsyat sekali. Ya. Hal yang sangat dahsyat. Perhatikan siksaan yang paling ringan. Ya. Siksaan yang paling ringan yang disinggung ketika menyebut menyebut Abu Talib paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Dengan syafaat Rasulullah dia akhirnya menjadi orang yang paling ringan siksanya dalam neraka. Apa siksanya? Adalah dua terompa yang dipanaskan. Ya. Belum lagi kaki masuk ke terompa tersebut, kepala sudah mendidih. Kepala sudah mendidih. Ini adalah orang yang paling ringan siksanya dalam api neraka. Alhamdulillah. Kira-kira siksanya lainnya bagaimana? Hah? Apalagi di masa ini orang-orang menganggap remeh dosa-dosa besar dianggap remeh membunuh jiwa seorang muslim, dianggap remeh bergibah kepada saudara yang melakukan namina ya. dianggap remeh menyebarkan kedustaan, menyebarkan kekejian di tengah kaum muslimin. Ingat ya, menyebarkan kekejian banyak bentuknya. Di antara bentuk yang paling jelek dari menyebarkan kekejian, ya, adanya berita-berita yang disebarkan di tengah manusia, berita yang menjelaskan tentang kekejian dan kesajiran yang dilakukan oleh manusia. Iya. Inilah yang biasa kita dengarkan ya. dari apa yang ada di siaran-siaran televisi sekarang ini, koran-koran, ya. surat kabar, ya, maupun ya, pemberitaan-pemberitaan yang ada di internet dan selainnya. Iya. Berita-berita yang harusnya malu seorang mengucapnya. Ya. Tapi hampir setiap berita ya, terasa tidak lengkap kalau tidak ada berita yang seperti itu. Ini akhlak yang jelek. Orang yang menyebarkannya, kita harus menanggung dosa menyebarkan kesijian di tengah manusia. Dan di antara dosa yang sangat besar. Setiap kali ada manusia yang terfitnah dengannya, maka dia juga pasti akan menanggung dosa. Dia juga pasti akan menanggung dosa. Ya. Karena itulah orang yang menyebarkan berita-berita dalam hukum Islam, ini kita berbicara tentang hukum peradilan. Ya. Dalam peradilan Islam, kalau misalnya ada Mengajarkan di depan umum. Ya. Ada yang melakukan misalnya perzinahan, seperti sekali yang banyak terjadi. Melakukan perzinahan, kemudian direkam perzinahannya, ya, disebarkan di internet. Yang seperti ini hukumnya dalam peradilan Islam bisa sampai kepada hukum dibunuh. Ya. Hukum dibunuh. Sebab menyebarkan kejadian di tengah kaum muslimin. Ya. Kalau disikapi seperti yang disikapi sekarang ini, didapat diinterogasi, dilaporkan kepada orang tuanya, dinasihati, lain kali dia diulangi. setelah itu selesai. Nah, ini tidak akan membuat jerah. Tidak akan membuat jerah. Dan ini kerusakan yang sangat besar di dalam agama. Merusak akal manusia dan merusak kehormatan manusia. Merusak kehormatan manusia. Dan dua hal ini adalah dua pokok penting yang sangat dijaga di dalam syariat. Sebab agama kita ini dalam mencermati seluruh perintah dan seluruh larangan agama kita menjaga lima perkara darurat yang harus dijaga. Penjagaan terhadap agama, penjagaan terhadap akal, penjagaan terhadap kehormatan, keturunan, penjagaan terhadap harta, dan penjagaan terhadap jiwa, darah. Ya, ini lima perkara yang dijaga dalam agama. Ada hal yang merusak prinsip-prinsip dasar ini, maka dia kadang bisa ke dalam tahap dijatuhkan padanya hukum dibunuh di dalam peradilan Islam. dalam peradilan Islam. Ya. Ingat ya, ini dalam hukum peradilan. Nah, dan sekarang orang-orang yang berada di atau yang masuk dalam pemberitaan, subhanallah, ya banyak dari mereka ada sejumlah kaum muslimin yang punya niat baik yang kadang mencari manusia tapi tidak tahu akan hakikat kebenaran tetap berada dalamnya maka seperti nasihat dan hendaknya bertakwa kepada Allah dan tidak menulis kecuali kebaikan saja yang bisa dia pertanggungjawabkan kelak di kemudian hari ya kelak di kemudian hari Bagaimana tangkanya dengan sebuah hadis dari Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar." Apa ada ma al masjid wal maghrib? Seorang lelaki kadang dia berbicara dengan sebuah kalimat. Dia tidak perjelas kalimat ini. Maka kalimat ini menyeret dia ke dalam api neraka jauhnya antara timur dan barat. Bagaimana pula kalau dia bawakan kalimat yang sudah pasti dustanya. Kalimat yang sudah pasti kesejiannya. Kira-kira bagaimana dosanya? Ini kalimat yang tidak jelas saja, seperti ini bisa menyeret ke dalam neraka sejauh timur dan barat. Apalagi dia adalah kalimat yang sudah pasti kedustaan dan kesegihannya. Maka hendaknya dipikirkan oleh setiap orang yang berakal sehat. Orang yang berakal sehat. Jangan sampai ia masuk, ia memasukkan diri ke dalam kebinasaan dan membinasakan orang lain. Dan membinasakan orang lain. Maka ini nasihat untuk orang-orang yang apa namanya bergerak di dalam pemberitaan. Pemberitaan apa saja yang bisa mengarah kepada kerusakan di tengah kaum muslimin, merusak agama, akan merusak kehormatan, masuk yang merusak keturunan, yang merusak harta, merusak jiwa atau darahnya, maka ini semuanya adalah perkara yang sangat berbahaya dan bisa menghancurkan Allah Apakah bisa dikatakan mati hatinya jika tidak dapat menangis karena Allah? Tapi hatinya masih terus berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sekira manusia, dari catatan manusia itu, dari senang. Ya, pasti manusia apapun dia, sekeras apapun dia, ya, ada saja, pasti suatu saat dia menangis. Jelas ya? ya? Kalau misalnya ada yang menghadapi seperti ini, maka seperti yang diwasiatkan oleh Aisyah. Misalnya dia memperbanyak mengingat apa namanya kematian, ya. Dia memperbanyak mendengarkan nasihat-nasihat, ceramah-ceramah terus dia ulangi dan dia ulangi. Banyak tadabbur terhadap Al-Quran. Maka pasti dia akan merasakannya. Kalau dia santai, ya. di atas puncak ketakuan, perhatikan orang-orang yang berada di atas puncak ketakuan, para nabi dan para rasul, mereka menangis. Ya. Para sahabat, para tabiin, mereka menangis membaca dan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akhlak hendaknya ditanamkan di dalam jiwa. Dan seorang mukmin dan mukminah berusaha untuk melatih dirinya untuk hal tersebut. Berusaha untuk melatih dirinya untuk hal tersebut. Dan adanya di dalam hati seorang hamba harapan kepada Allah, rasa takut ini adalah sebuah kebaikan insya Allah taala. Adalah sebuah kebaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga untuk kita semua kebaikan itu. Apakah seorang yang susah untuk menangis apakah itu tertanda rasnya hati? Ya belum tentu ya, ini bukan secara mutlak, menandakan kerasnya hati. Ya tidak secara mutlak. Tapi kita sudah terangkan bahwa menangis ya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah ibadah. Dilakukan oleh para nabi, para rasul, orang-orang yang saleh. Hendaknya ya dia mengambil petunjuk dari hal tersebut. Ya, tadi saya menyinggung tentang doa. Saya sebenarnya ingin mengingatkan kepada ikhwah sekalian. Ya, karena di kalangan kawan-kawan kita. Dan suatu hal yang hak dipahami bahwa berdoa bersama selepas sholat itu hal yang tidak disyariatkan. Selepas sholat semua waktu. Tapi bukan artinya seorang tidak berdoa sama sekali. Ya. Dan saya kira kekurangan yang sangat kurang di kalangan itu kita. Kadang di antara adan dan komat, antara adan dan komat waktu mustajabah doa. Kalau dia tidak berdoa selepas sholat karena itu tidak silahkan itu hal yang bagus. Tapi kenapa tidak berdoa antara adan dan komat? tidak akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya seorang salafi lebih menunjukkan bagaimana akhlak seorang salafi dia gunakan tempat yang disyariatkan dia berdoa dia berdoa dia tunjukkan kepada manusia harusnya kebiasaan ini yang dihidupkan kebiasaan ini dia hidupkan ketika dia melakukan perjalanan dia berdoa di perjalanannya mengangkat kedua tangannya waktu mustajabah iya. dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir dia kemulai. dia melakukan sunnah-sunnah ini pada dirinya berusaha dihidupkan. Nah, jadi kan pula kadang ya, orang misalnya melihat apa namanya tabiat, ya misalnya sikap ahli sunnah terhadap ahli bidah keras, terhadap ahli bidah. Bukan artinya seorang itu disuruh keras kepada seluruh manusia. Dan dia dijadikan sebagai orang yang apa? Terus bersikap keras kepada siapapun. Tidak. Tapi harus dia ingat bahwa ada akhlak yang mulia yang disyariatkan dalam agama kita. Ada akhlak kepada sesama mukmin, sama muslim. Ada akhlak terhadap orang yang berbuat dosa dan dia tidak tahu dirinya berbuat dosa. Ada akhlak semangat mengajak manusia kepada hidayah. Itu semua akhlak harus dikompromikan, didudukkan pada tempatnya masing-masing. Yang mengambil sebuah akhlak dibuang akhlak yang lainnya. Tidak seperti itu salafiyun. Ya, Salah itu manhaj umumnya mereka adalah manhaj universal, mencakup seluruh perkara agama. Memang ada yang prioritas. Tauhid adalah prioritas utama mereka. Tapi nah, bukan artinya mereka melantarkan bagian agama yang lain. Tidak, seluruh perkara agama mereka agungkan. Seluruh perkara, perkara agama mereka agungkan. Dan bahwa mayu yu'azzim sya'air Allah fa'innaha innaha min Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu dari ketakwaan dalam hati, mengagungkan seluruh syiar-syiar Allah. Dan Allah memerintah ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara sempurna secara sempurna sudah masuk ke dalam Islam. kita mengambil sebagian meninggalkan sebagian yang lainnya. Maka hendaknya ini yang dia jaga. Dan hati-hati. Ya. Saya ingatkan kepada sebagian dari yang mengesankan dakwah ini dengan kesan yang jelek kepada manusia. Ada yang mengesankan dakwah ini, kesannya dakwah itu adalah dakwah yang keras saja, maka hendaknya dia pertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah. Ya, pada hari kiamat, mengesankan agama Allah dengan kesan yang sama. Apalagi kalau ada manusia yang lari disebabkan karena dia. Karena sikapnya yang mengesankan agama itu sulit. Sehingga manusia lari ya dari agama dan mau pelajarinya Disebabkan karena perbuatannya. Ya. Demikian pula sebaliknya. Ada yang mengesankan agama ini terlalu luas. Ya. Sehingga kadang harus mengorbankan prinsip. Menyepelekan apa yang diperintah. Maka ini adalah pengesanan yang juga harus dipertanggungjawabkan. Bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling adilnya adalah orang yang pertengahan orang yang pertengahan. Maka hendaknya kita mendidik diri kita dengan bentuk-bentuk ketakwaan, berusaha untuk melaksanakan segala yang diperintah, segala yang disyariatkan, segala yang disyariatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua wallahu taala alam. Saya cukupkan di sini waktu salat zuhur telah masuk.